Coba segera masuk santri besar, segera masuk Bismillahirrahmanirrahim Ikra ya Imam وذلك بالرياضة وهي حمل النفس على الأعمال الجاذبة للخلق المطلوب فمن أراد تحصيل خلق الجود فليتكلف فعلا جواد من البذل ليصير ذلك طبعا له وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال متواضعين وكذلك الجميع وكذلك جميع الأخلاق المحمودة فإن للعادة أثرا في ذلك كما أن من أراد أن يكون كاتبا تعاطى فعل الكتابة أو فكيها تعاطى فعل الفقهاء من التكرار كما ينعطف حتى ينعطف على قلبه صفة الفقه إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة وإنما يؤثر مع مع الدوام كما لا يطلب نمو لا يطلب نمو القامة في يومين أو ثلاثة وللدوام تأثير عظيم بس اخوي Selanjutnya kolam alif wa mimma yadulu ala Anwar murad dan dari apa-apa yang menunjukkan bahwasanya yang dimaukan minariyadoh dari adanya upaya-upaya latihan olahraga latihan-latihan yaitu al-iktidal untuk berbuat adil. Jadi adanya latihan-latihan tak kalah seorang mempunyai sifat-sifat yang tercela, mempunyai sifat-sifat yang jelek, maka ketika dia ingin merubahnya maka harus adanya riado upaya latihan untuk merubahnya ketika sahwatnya tinggi terlalu over maka di antara tujuan-tujuan latihan-latihan adanya puasa yang disunahkan itu untuk mengekang hawa nafsu, untuk mengurangi hawa nafsu tersebut untuk iktidal. Jangan sampai terjatuh dalam perbuatan zina. Karena sangat berbahaya ketika dia sahwatnya tinggi, ambisinya terhadap lawan jenisnya sangat tinggi sehingga sangat over, kemudian nggak diiringi dengan latihan-latihan dengan cara berpuasa. Ini hawa nafsunya, syahwatnya akan terus bergejolak fikirannya akan memikirkan yang tidak-tidak. Nah ini, maka harus itidal. Sahabat juga ada. Enam, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. An-nasaha khulukun madlubun syar'an. Bahwasanya sifat saha yakni sifat dermawan itu adalah satu akhlak yang memang dituntut dalam syariat. Dituntut secara syariat, dalam syariat kita, dalam agama kita adanya sifat dermawan itu adalah memang matlub, suatu tuntutan. Tidak terlalu tidak pelit namun terhadap harta, tidak rakus, tidak juga berbuat tabdir berbuat berlebih-lebihan sehingga menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan sebuah harta. <clears throat> Wa huwa wasatun baina tarafai takdir wa tabdir. Maka dialah sifat tengah-tengah yakni saha, sifat tengah-tengah di antara dua ujung yakni sifat takdir Pelit terhadap satu harta Bahil terhadap satu harta Dan tabdir Yang sifat pemborosan Sampai Membuang-buang harta Sehingga terjatuh dalam tabdir Leni Ini Takdir Terlalu pelit Yang gak mau mengeluarkan hartanya Tabdir Ini mengeluarkan hartanya tapi terlalu hulu Berlebih-lebihan Tabdir Lah Sakho in tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya diantara takdir dan tabdir. Sehingga di sini Allah puji atas orang-orang yang bisa demikian, orang-orang yang punya sifat sakho wa qad asnallahu alaihi biqalihi ta'ala Walladina idha anfaqu lam yusrifu walam yakturu yaqturu wa kana baina Allah puji untuk orang-orang yang mereka berinfak yakni menjalankan hartanya dengan jalan tidak israf yakni berlebihan nah ini tidak tabdir wala takturu dan juga mereka tidak beli terhadap sobah harta kalau puji orang-orang yang apa menjalankan hartanya dengan sifat adil Wakana kana baina dzalika qawama. Dia tengah-tengahnya. Ya ini ketika menjalankan hartanya. <clears throat> Wa'lam anna hadzal i'tidal dan ketahuilah bahwasanya i'tidal ini yakni sifat tengah-tengah sifat adil terhadap sebuah harta ketika mularkannya, ketika mensedekahkannya itu pun tidak terlalu tabdir ketika menahannya pun tidak terlalu berlebih lebihan ketika menahan sebuah harta. Nah ini, taratan yahsulu bikamali fitrah minha minal khaliq. Kadang dihasilkan adanya sifat demikian, sifat sahok <clears throat> ini didapatkan dengan kesempurnaan fitrahnya karena sebagai minhah yakni anugerah dari holiknya dari Allah Taala. Ini sifat dermawan <clears throat> ini terkadang dihasilkan didapatkan yakni karena memang sudah pada tabiat dia. Nah, tabiat seorang insan sebagian ada tabiat-tabiat dermawan. Nah ini, <clears throat> ini tabiat manusia ada tabiatnya pelit, ada tabiatnya dermawan, ada tabiatnya memang suka berhambur-hamburan dalam masalah harta. Nah, demikian. Ketika seorang dermawan demikian. <clears throat> Dan di antara yang madohir yang kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Ketika kita bisa mengukur, kita bisa mengukur masing-masing diri kita. Kita termasuk orang yang saho atau bukan, maka dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, "Nam di antara yakni min madahil saho, di antara yakni tanda-tanda dermawan nam yakni ayu tiar rajulu al ata'a fi huiri manin, wala ada ini ini diantara untuk mengetahui diri kita seorang yang pelit atau seorang yang memang dermawan. Masing-masing bisa mengukurnya. Yaitu seorang laki-laki dia akan memberikan satu pemberian tanpa ada harapan untuk di tanpa ada tanpa adanya enam harapan untuk diberi yang lebih banyak dan juga tidak menyakitinya. Nah ini. Jadi seorang laki-laki atau seorang perempuan yang dia memberikan sodakoh ketika dia mungkin mengulurkan tangannya sebuah harta atau uang atau makanan dan sebagainya maka dia akan dalam hatinya nggak ada harapan untuk diberi lagi sebagai balasan. Dan juga dia tidak mengungkit-ungkitnya, tidak menyakiti orang yang dikasih. 6. Nah, ayu'tiyar rajul al-ata'a fil ghairi mannin wala ada. Di sini kita bisa mengukur ya ketika kita memberikan harta, kita memberikan uang kepada teman kita, ketika memberikan satu makanan, adakah hati kita angan-angan harapan untuk biar diberi lagi sebagai timbal balik? Karena sebagian ketika kaum muslimin yang membantu saling ta'awun adakah ketika ada acara-acara mungkin walimahan acara-acara nam suatu pesta-pesta yang membantu sekian ribu dengan amplop ya sekian sekian sekian masing-masing ada yang 50 ada yang mungkin 20 ada yang 30 ini penyakit ya dalam hati ya ini ada harapan untuk biar nanti bisa kembali Minimal sama-sama. Nah ini. Ini adalah satu yang tidak baik. Bantu yang bantu sudah. Ketika pun ada acara apa ya pengantenan atau mungkin walimahan dan sebagainya kita bantu Gak usah ada harapan-harapan biar nanti kembali ketika saya ada acara pun nanti bisa dikembalikan dengan yang seitu atau yang selebihnya tidak demikian. Kalau ada demikian, ini tanda orang itu tidak dermawan. Nah, dan juga wala ada tidak menyakiti nyakitinya Tidak menyakiti orang yang diberi. Ini biasa ya penyakit. Ketika sudah memberikan bantuan akan diungkit dan akan disakiti orang yang diberi. Kamu sudah dikasih, kamu sudah dibantu. Perbuatannya demikian demikian demikian Leni. Nah, ini tanda kurang adanya dermawan. Kemudian yang kedua, roha al-mu'ti bisaili. ini adanya sifat senang orang yang memberi dengan yang meminta. Ini ya. Jadi yang memberikan harta itu senang kepada yang meminta. Allah disa'alahu yang mana dia meminta kepadanya. Ini. Jadi ketika dia memberikan harta itu dengan senang hati, bukan dengan rasa terpaksa. Si fulan minta harta ya mungkin karena kurang-kurangan nah minta berapa ribu kemudian dikasih. Nah ini orang yang dermawan saya dia akan senang terhadap yang diminta. Kepada orangnya juga senang karena bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Sebaliknya, ketika dia nggak ada sifat dermawan, maka dia akan bagaimana? yakni benci kepada orang tersebut. enam nah, ini. Kemudian yang ketiga yang terakhir bahwasanya ayyun fiqa al munfik fi ghairi israf wala taktir. Ini tanda yang ketiga. Ayyun fiqa al munfik fi ghairi israfin wala taktirin. Ketika dia menafakon, menafakkan hartanya orang yang munfik yang bernafakoh itu tanpa adanya israf dan juga takdir. 6. Tidak berlebihan dan juga tidak mengurangi terlalu pelit tidak yuk yu'til muksir min kathirin orang yang banyak hartanya dia memberikan dari bagiannya yang banyak juga dari hartanya yuk yu'til muksir min kathirihi ini ya orang yang kaya raya ketika dia orangnya banyak uangnya banyak hartanya banyak karena ada sifat dermawan dia maka dia memberikan apa yang ia memang mampu enam banyak hartanya uangnya banyak dikasih uang yang banyak tapi ketika awal mukil min qalilihi ketika sedikit ia pun memberikan dengan harta yang sedikit sesuai dengan kemampuannya nah ini berbeda ketika orangnya mungkin beli terhadap harta bahil terhadap harta orangnya kaya raya Orang yang masya Allah mobilnya banyak, rumahnya makrong-makrong. Ketika sodakoh, ya sedikit sekali. Orang pun akan tanda tanya. Orang melihatnya pun mungkin kadang akan menjadi bahan pembicaraan. Akan menjadi bahan pembicaraan. Orang kaya kok gitu ya sodakohnya. Aku min dalik. Nah ini tidak pantasnya tanda orang itu adalah yakni pelit terhadap sebuah harta. Bukan kita meremehkan sebuah sodako, enam tidak, tapi ini diantara tanda-tanda ketika ini orangnya bahil atau enggak, maka diketahui dari amalannya. Bisa diketahui dengan amalannya ketika dia bersodako. Makanya yu'til muksir min kasirihi. Ketika memang banyak hartanya, maka dia pun memberikan yang banyak. Ketika sedikit, ia pun memberikan harta yang sedikit semampunya. Nah, nah ini. sebagai contoh, ya mungkin kalau para antum sudah tahu semuanya bagaimana para sahabat dari kalangan sahabat yang termulia yakni Abu Bakar As-Siddiq kemudian Utsman ketika adanya perang Tabuk melawan orang-orang Romawi yang waktu itu adalah sangat-sangat musim Pasaklik, ya. Enggak panen. Kekurangan harta, kekurangan makanan. Mau perang melawan Romawi yang jumlahnya ratusan ribu dua ratus ribu kurang lebih. Kemudian Rasulullah SAW bersama sahabatnya cuma sekitar tiga puluh ribu. Ini sudah musim Pasaklik, kemudian pasukannya personilnya sedikit dibandingkan dengan mereka lah sangat-sangat susah keadaannya maka nam beliau menghimbau ya kepada para sahabatnya bagaimana untuk melawan mereka dalam keadaan kita kekurangan bahan makanan kekurangan segalanya maka bangkit para orang-orang yang dermawan dari kalangan dari kalangan sahabat nam Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman yang sampai dalam sejarah tertulis Enam, beliau mensodakohkan hartanya dilihat, yakni sampai 10 ribu dinar. Enam, kemudian 300 onta. Kemudian kudanya juga sangat banyak. Dalam keadaan onta-ontanya sudah terisi dengan muatan-muatan bahan-bahan makanan. Sudah siap untuk apa? dibawa dengan banyaknya harta beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai separoh ya pasukan kaum muslimin terpenuhi dengan adanya sedekah Utsman bin Affan. Nah, jumlahnya sekitar 30 ribu dengan adanya sedekah Utsman bin Affan alhamdulillah bisa separuh terpenuhi oleh sedekah beliau. Kemudian Umar dengan separuh harta beliau. 6 Abu Bakar dan sebagainya dari kalangan para sahabat yang lainnya. Ini diantara contoh-contoh sifat yang sangat dermawan ketika hartanya banyak, nam ia pun menginfakkan dengan semampunya yang banyak juga. Ketika sedikit, ya sedikit. Ini diantara min madohiri saho. <clears throat> Kemudian, nah sekarang terkadang adanya sifat dermawan tersebut adanya secara fitrah, yakni tabiat memang sudah ada pembawaan yang itu merupakan minha yakni anugerah dari penciptanya Allah taala wa kam min sabiyin yuhlak sadiqan sahiyan haliman maka berapa banyak dari kalangan anak kecil yang tercipta dalam keadaan dia orang yang sadiq, orang yang jujur. Sahiyan, orang yang dermawan, haliman, orang yang santun. Wa taratan yahsulu bil iktisab dan terkadang dihasilkan adanya sifat-sifat yang baik itu itu dan adanya iktisab usaha adanya usaha wadalika dzalika yang demikian itu cara usahanya adalah riyadhah dengan cara melatih dirinya membiasakan dirinya untuk mendapatkan sifat tersebut wahia hamlun nafsi alal a'malil jalibah lil khuluqil matlub dialah nam membawa dirinya yang dimasukkan yang dimukakan riaduh adalah membawa dirinya untuk beramal yang bisa mendatangkan al-jalibah jadi dia membawa dirinya atas amal-amalannya al-jalibah yang bisa mendatangkan khuluk al-madlub, ahlak yang dituntut, ahlak yang ia cari. Apa yang ia cari? Seorang yang jujur, maka dia berusaha nam dirinya membawa dirinya untuk beramal yang bisa mendatangkan kejujuran. Nam bergaul ya dengan orang-orang yang memang jujur. Bukan bergaul dengan orang-orang yang pendusta. Dan nah, ini dengan cara memang harus membawa dirinya untuk melatih bisa mendatangkan akhlak tersebut. Faman aroda tahsila khuluqi jud, maka barang siapa yang menghendaki untuk mendapatkan satu akhlak yang baik, apakah sifat yang jujur, apakah sifat yang dermawan, ataukah sifat yang santun, yang penyabar, yang taani, hati-hati, maka fal yatakallaf. Maka dia harus memaksakan dirinya Nam untuk fi'lal jawad minal badli liyasira dari kata ma'an lahu. Maka dia harus memaksa dirinya namun untuk berbuat hal yang demikian yang baik demikian dari minal badli yakni usaha-usaha yang sungguh-sungguh mencurahkan dengan sungguh-sungguh jadi betul-betul dia curahkan kalau yang jadi orang yang santun orang yang apa hati-hati betul-betul jadi dia surahkan bagaimana menjadi orang yang hati-hati. Ketika dia ingin menjadi orang yang dermawan, dia surahkan betul-betul bagaimana dia ingin menjadi orang yang dermawan, betul-betul dicurahkan ke arah tersebut yang dia minta. Sehingga akan menjadi tebaan lahu sebagai tabiat dia. Jadi berubah. Yang tadinya jahat, sifatnya sifatnya jahat kemudian menjadi berubah adanya enam yakni riyadhah tersebut. <clears throat> Taib, wallahu a'lam bishawab. Ilahuna tafadalu hafizakumullah.